وسلم بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامه بشر المشائين Berilah kabar gembira Al-masya'in orang yang banyak berjalan masyayamsi Masyan berjalan Masyi atau masyin orang yang berjalan fa'al itu litikrar wa takthir untuk sering dan banyak fa'al itu sirat bukan bukan litikrar tadi itu sirat mubalaghah fa'al kathirul fi'il ya kalau kata di bukit ban, artinya apa? Berbohong. Kadzibun orang berbohong walaupun satu kali. Kadzab orang yang sering berbohong. Terus menerus berbohong. Fa'al terus menerus mengerjakan. Ghassal terus menerus men menyuci Masya terus menerus berjalan, sering berjalan. Ilal masajid ke masjid-masjid. Fiddulam di dalam keadaan kegelapan malam hari maksudnya. Dia banyak berjalan ke masjid ada di malam hari, bukan satu kali tapi sering dia etikaf malam hari ada di masjid dia mulai malam hari di masjid Berangkat dia tadi itu subuh awal waktu ada di masjid Beri kabar gembira kepada orang yang melakukan demikian Bin nuritam dengan mendapatkan cahaya yang sempurna Dari Allah yaumal qiyamah ada di hari kia, kiamat hadits sahih riwayat Abu Dawud Masya Allah hadits ini bisa kamu ambil faedah pertama keutamaan orang yang sering berangkat ke masjid apalagi di malam hari ini masjid khairu bigai ardillah kata Nabi sebaik-baik lokasi daerah di atas bumi adalah mes masjid cuma jarang yang datang di tempat yang paling baik di bumi jarang jumatan aja mepet waktunya itu pun ada di luar nutup nongrokok Sedangkan tempat yang paling jelek di atas bumi ini pasar. Wa syarru bigha'il ardi aswaquha pasar. Cuma yang masuk Masya Allah belum dibuka, belum subuh udah berangkat, nggak tahu sholatnya orang-orang itu gimana. Belum subuh udah berangkat ada di sana, bejubel ada di pasar. Iktikaf berjam-jam ada di sana. Itu pun nggak pakai prei sama sekali. Jarang orang senang masuk masjid kecuali orang yang imannya sempur sempurna karena itu orang yang senang dengan masjid itu adalah orang yang beriman sempurna innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir hanya saja orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya dan hari kiamat bukan hanya mengaku beriman tapi beriman dengan sebenarnya Karena itu dikatakan Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman. Jika kamu menyaksikan orang yang selalu pergi ke masjid, maka nyatakan saksikan atas keimanannya kamu boleh bersaksi, dia orang beriman. Kenapa? Sering ke masjid, cuma ke masjid untuk ibadah. Ibadah bukan milih sandal yang baik. Itu bukan orang beriman, orang fasik namanya. Kedua, sering berjalan ke masjid. Karena setiap langkah ke masjid itu pahala, Pak. Pernah Nabi sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan kepada sahabat, "Ala adullukum بما يمحو الله به خطاياكم ويرفع به درجاتكم maukah kamu aku kasih amalan yang menghapus dosa-dosa kamu dan mengangkat derajat-derajat kamu amalan ya. Para sahabat respon kalau ditawari amal, kalau kita kan enggak, kalau ditawari duit respon. Maukah kamu dapat 50 ribu? Mau, semuanya mau. Orang Pasuruan. Tapi sahabat bukan duit yang disenengin. Maukah kamu tak tunjuki satu amal yang paling cepat mengangkat derajat yang paling banyak mengampuni dosa sahabat ketika ditawari begitu mereka langsung merespon iya ya Rasul bala ya Rasulullah bala siap ya Rasul apa ya Rasul maka Nabi mengasih tiga. Isbahul wudu'i alal makarih. Menyempurnakan wudu atas keadaan yang memaksa. Walaupun musim dingin, dia tetap menyempurnakan wudhunya kumurnya ia dilakukan istinsaknya ia melakukan tatlifnya tiga kali tiga kali ia melakukan gak ngurangi kalau wudhu sempurna sak sunnah sunnahnya walaupun dalam keadaan dia sakit wudhunya sempurna walaupun dalam keadaan dingin wudhunya juga sempur sempurna kalau kita kan nggak sehat pun nggak sempurna. Yang kedua, rotul kuto ilal masajid memperbanyak langkah pergi ke masjid. Memperbanyak langkah pergi ke masjid. Wantirarus sholah ilas sholah. Yang ketiga, Dari sholat menuju ke sholat. Oh ini udah maghrib sekalian dah nunggu isya ada di masjid. Fadhalikumur ribat. Itulah perjuangan. Itulah jihad. Itulah membela agama Allah. Allah. Memperbanyak ke masjid di antaranya Banyak langkah ke, mas ke masjid Satu langkah, satu derajat diampuni, satu dosa, satu pahala. Rumahnya jauh, jalan. Oh, tambah gede. Kalau sekarang kan enggak jalannya dikit, sepeda motornya yang bajang jalan. Kalau dulu sampai di antara sahabat itu ada yang kaya. Rumahnya jauh dari masjid. Dia nggak mau beli kendaraan padahal udah tua umurnya. Nggak mau beli kendaraan, kendaraan paling murah dulu itu Himar, keledek. Nggak mau beli. Sampai ditegor orang menyangka dia orang yang medit, orang yang kikir. Eh, Pak, udah tua umurnya. Lah bawa beli keledek biar pergi ke masjidnya itu enteng kata dia kata dia saya itu loh punya tempat rumah dekat masjid saya nggak seneng saya seneng yang jauh kenapa pak kan lebih gampang pergi ke masjid <laughs> kata dia eman langkah kakiku. Kalau dari jauh semakin banyak langkahnya berarti semakin banyak mendapat derajat di sisi Allah. Semakin banyak mendapatkan pahala di sisi Allah. Semakin banyak melebur dosa setiap waktunya. Eman langkahnya kata dia. lihat, hitungannya begitu. Kalau kita kan kalau perlu pakai mesin ngantarkan supaya nggak banyak melangkah. Orang dulu itu begitu, karena itu orang dulu itu sehat-sehat. Jarang naik kendaraan orang dulu itu jalan gitu Sehat-sehat, orang sekarang kencing manis banyak. Kenapa? Jarang melangkah. Wa kathratul ilal masa masajid. Beri kabar gembira orang yang banyak berjalan di malam hari ke masjid-masjid kalimat di malam hari itu menunjukkan di, di dalam kegelapan itu menunjukkan bahwa orang itu persiapan mulai malam hari melaksanakan giamul giamul lel sayang kalau ada orang tidak melaksanakan giamul lel padahal nabi berkab bersabda rak'atani fi jawfil laili kanzun min kunuzil jannah dua rakaat di malam hari dua rakaat di malam hari kira-kira berapa jam sampai dua rakaat itu lima menit itu pun untung-untungan kalau orang sungi rong menit Minim. Kenapa? Ditetek kul wallahu ahad. Dua rakaat di malam hari dilaksanakan oleh seorang yang giyamul lail kanzun min kunuzil jannah merupakan barang simpanan yang mahal ada di surga. Kalau sampean nyimpen di sini apa yang disimpan? Kelompen. Enggak mungkin, sendal, enggak mungkin. Yang disimpan apa? Berlian. Berarti mahal itu nilainya yang disimpan itu. Yang disimpan apa? Emas. Kan begitu, Bu. Berarti mahal yang disimpan itu. Ah, barang simpanan di surga artinya barang yang mahal di surga bukan emas Kenapa? Semuanya serba emas. Batu batanya toko emas. Di surga itu. Berlian, kerikilnya berlian ada di surga. Apa yang mahal ada di surga? Yang mahal itu di surga termasuk dua rokaat yang dilaksanakan oleh hamba ketika malam hari untuk giamulel. Itu menunjukkan orang yang ahli giamulel golongan konglomerat ada di surga wong suki-suki yang dak kiamul lel golongan melarat di surga wong sungi omai ketek yang tidak punya duit banyak kesempatan malam hari yang banyak sholat bangun tengah malam biar ya wis melarat di dunia tapi suge di akhirat di surga begitu udah duit gak punya gak banyak bilihatan maning main kartu lagi akhirnya hasilnya wajib kon di akhirat hasilnya bendol-bendol nanti di akhirat karena itu yang banyak qiyamul lail biar tidak rugi dunia rugi akhir akhirat khasirat dunia wal akhirah dzalika wal khusranul mubin kemudian di hadis ini terangkan orang yang ahli berangkat ke masjid di malam hari dalam kegelapan orang itu akan mendapatkan cahaya sempurna di hari kiamat bukan cahayanya matahari saudara bukan cahayanya lampu cahaya apa ini cahaya iman cahaya Islam cahaya cinta kepada Allah cinta kepada Rasulullah cahaya Al-Quran karena Allah subhanahu wa ta'ala mensifatkan orang yang iman itu orang yang masuk Islam itu mendapatkan cahaya dari Allah afaman syarahallahu sadrahu islam fahuwa ala nurim min rabbih Bukankah Allah uh, orang yang Allah lapangkan hatinya sehingga memeluk agama Islam dia di atas cahaya daripada Tuhannya. Orang yang beriman juga demikian. Allah nyatakan mereka ala nurin. Dia adalah orang yang mendapatkan cahaya dari Allah. Yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Bushrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim Di hari kamu bakal menyaksikan orang yang beriman laki mau perempuan yas'a nuruhum akan nampak cahaya mereka berjalan cahaya mereka nyorot cahaya mereka baina aidihim di mukanya cahaya wa bi aimanihim sebelah kanan mereka cahaya busyrakumul yaum maka mendapatkan kabar gembira saat itu hari itu dengan jannatun tajri dengan surga-surga yang mengalir mintah tihal anhar dari bawah itu surga sungai-sungai khalidina fiha selama-lamanya dalam surga dzalika wal fawzul azim maka itulah yang dinamakan keberuntungan yang besar walladzina amanu ma'ahu nurum yas'a baina aydihim wa biaimanihim dalam Al-Quran dinyatakan orang yang beriman bakal mendapatkan cahaya nanti di hari kiamat iman karena cahaya, iman karena is Islam. Iman eh, cahaya dari Al-Qur'an, cahaya daripada cinta kepada Nabi. Kajaakum minallahi nurun wa kitabum mubin. Telah datang kepada kamu cahaya dan kitabum mubin dan kitab yang menjelaskan yaitu Al-Qur'an. Al-Qur'an. Cahaya. Ulama ada menyatakan cahaya yang dimaksud di sini Al-Qur'an. Ada lagi menyatakan cahaya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa Wasabihi wa wasallam cahaya cahaya yang menerangi bukan karena ada lampunya bukan karena disinari matahari tapi cahaya karena imannya ini satu bukti bahwa orang yang ahli giamulail dan melangkah ke masjid di malam hari mereka adalah orang yang beriman karena nanti dari kiamat akan mendapatkan cahaya iman yang sempurna nantinya. Kalau ada di dunia bisa di make up Pak wajahnya orang. Sing elek iso keto ayu. Karena make up luntur make up eh, metu asli eleke yang biasa jadi ganteng di dunia dengan di make up tapi nanti ada di akhirat yang menjadikan manusia itu tampil sempurna bukan make up bukan lipstick bukan salon kecantikan tapi yang bisa membuat orang tadi itu menjadi tampil sempurna adalah cahaya iman, cahaya Islam. Nah kalau sudah mendapatkan cahaya, cahaya ini akan menghantarkan dia sampai ke surga Allah. Cahaya itu ketika ditimbang nanti akan menjadi amar soleh yang berat. Cahaya itu ketika dihisap akan lancar hisapnya. Cahaya itu ketika berjalan di atas jembatan sirat. Neraka pun khawatir dengan itu cahaya jadi neraka akhirat itu Pak nggak bisa mati dengan api, eh bisa mati dengan air. Pemadam kebakaran sak terke acur api, lebokno ngono. nggak bisa mati itu api neraka. Yang bisa mematikan api neraka adalah cahaya iman. Karena itu ketika orang mukmin berjalan di atas jembatan Sirat dia tidak takut. Yang takut justru neraka yang dibawanya. Juzya mukmin, juzya mukmin fa inna nuraka yudfi'u lahabi. Cepat orang mukmin kalau jalan jangan lama-lama kamu di atas jembatan sirat. Cahayamu ini bisa akan mematikan apiku kata neraka. Nerokoe wedi nrimo. Karena itu, untung sampai jadi orang beriman ini. Rawat Imannya ini dirawat. Nerokoi wedi kali sampean. Kalau anda merawat iman ini. Melaksanakan sholat berjamaah, mulail, baca Quran. Meningkatkan ibadah. Semakin kuat cahaya, semakin kuat. Nerokoi wedi. Bukan anda takut sama neraka. Tapi neraka akan takut dengan anda. Cahaya itulah nanti akhirnya menjadi sebab orang masuk ke surga Al Allah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Bullu arhamakum Bulu arhamakum basailah arhamakum rahim kamu dalam arti silaturahim yang bagus sama keluarga yang ada hubungan keluarga hubungannya yang baik bulu arhamakum basai urusan-urusan rahim kamu ambil keluarga sing api nyapa datang kepada keluarga menghargai kepada keluarga walau bisalam nggak bisa ngasih duit nggak bisa ngasih hadiah walau bisalam walaupun dengan memberikan salam assalamualaikum kalau ketemu sama family assalamualaikum kalau ketemu sama keluarga, Assalamualaikum. Datang ke sana enggak bawa hadiah, enggak apa-apa. Assalamualaikum, baik. Silaturahim yang bagus. Rawahul Bazar. Eh, yang baik sama keluarga. Nak nyopo belas. Jangan seperti kucing, sak duluran cakar-cakaran. Ketemu langsung mekrok kabeh. Miring-miring lirik begitu. Itu pantasnya tidak boleh jadi manusia, tadi ya kucing kan. Jangan seperti ayam. Kalau sudah ketemu sama lakinya, wuh, nih paling jago, nih paling hebat, tak cucuk kan. Gitu. Kejar-kejar. Jangan seperti begitu, kamu itu bukan binatang, kamu bukan ayam, kamu itu bukan kucing, kamu itu manusia, hargai hubungan keluarga kamu, walau bisalam, walaupun dengan memberikan sah, salam. Ini bukan berarti lek sing sugi-sugi kayak salam dok. familinya, saudaranya banyak melarat, Assalamualaikum. Warek pak, ya salam dok. Bukan begitu maksudnya. Ah, di sini bagi yang nggak punya, jangan kamu tadi itu merasa kecil hati. Silaturahim tidak harus sampai duit. Ngekei salam itu juga adalah satu bentuk memperhatikan atau satu bentuk silaturahim Rahim. Begitu maksudnya. Hmm? Orang yang memutus silaturahim itu wa yaqta'una ma amara Allah ayyusala bihi. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kutukan Allah Subhanahu taala. Hati-hati. Makanya urip uripnya, hidupnya orang yang musuhan sak keluarga itu tidak enak sengsara. Hmm? La yadkhulul jannata qati'u rahimin Enggak masuk surga orang yang memutus silaturahim, enggak melbu surga. Bu, hati-hati. Enggak masuk surga walaupun haji setiap tahun. Orang yang memutus silaturahim sing apik. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan juga kepada sahabat menawarkan amalan yang bisa man arada an yunsa'alahu fi umri wa yubarak lahu fi rizqih Siapa orang yang kepingin panjang umur dan rizkinya berkah, berlimpah, tak kepingin sampean. Panjang umur rizkinya berlim birro walideh yang bakti sama bapak ibu waliyasil rahimah dan dia menyambung silaturahim. Nih, buktekno nanti ya. Kalau sampean bekerja dapat rezeki satu juta anggap. Kasih orang tua, bapak ambil mak. Nanti family kamu kasih, saudara-saudara kamu kasih. Berkah rezekinya kamu, umurnya kamu panjang. Paham ya? Dapat rezeki 10 juta setelah itu. Tambah ke ngasih bapak emak. Bapak ibu tambah banyak. Kemudian silaturahim semakin banyak yang dibantu. Kepada arham, kepada family semakin banyak yang bantu. Tambah akhir rezekimu. Dapat setelah itu 100 juta juga demikian. Praktek no. Kata Nabi, siapa orang kepingin panjang umur, rizkinya banyak, orang tua bakti, family selalulah kamu sambung. Ojo nyambung gowo tali. Ayo silaturahim. Sepur-sepuran lah. Melbu TK yang sampean. Bukan itu maksudnya. Maksudnya adalah Anda perhatian dengan mereka. Praktek no. Cepat sugi ini sampean model ngono. Terus sampean kalau ndak punya duit baru silaturahim. Ngeluh sing didayoi. Kula sih misanan kali sampean. Terus apa? <laughs> Duwike ngledek. Kalau kaya datangi sampean itu misanan saya. Jangan sungkan-sungkan kalau minta bantuan ya. Romiliat ngono. Sugi sampean. Dalam satu hadis Nabi bersabda, "Laisal wasilu bil mukafi." Innamal wasilu man idza kuti'a rahimuha rahimuhu wasalaha. Bukanlah orang yang dikatakan nyambung silaturahim itu orang yang balas-balasan. Lowong dia nggak datang ke rumah saya, saya tidak mau ke rumah dia. Jangan. Bukan itu. Balas-balasan saya datang, kamu harus datang. Bukan. Bukan yang dikatakan orang silaturahim itu kalau dikasih hadiah baru ngasih hadiah, kalau disapa baru menyapa, bukan. Justru yang dimaksud orang menyambung tali keluarga itu adalah yang sengaja diputus, dia nggak disapa, dia nggak didatangi, dia dibenci, malah dia yang datang, dia yang menyambung, dia yang menyapa. Dia nggak menyapa, itu family kamu, tapi nggak mau nyapa, datangi, assalamualaikum, baik, ya Allah, saya baru tahu kalau saya family saya, ayo ayo ke rumah, kasih makan yang enak, kasih amplop yang banyak begitu. Ini orang yang menyambung silaturahim, bukan yang balas-balasan. Sepuro ya. Saya tidak mau ngasih salam, kecuali dia ngasih salam dulu sama saya. Wah. Enggak dapat pahala gede kalau model begitu. Nah, karena itu Jadilah orang yang istimewa, orang yang memperhatikan keadaan keluar keluarga. Lihat keadaan keluarganya, Masya Allah. Kadang-kadang hidupnya berlimpah, keluarganya melarat, nggak memperhatikan, nggak membantu. Umroh setiap bulan. Padahal saudara-saudaranya rumahnya gedek, dobol, bisa gedeki. Bantu mereka. Nggak usah datang ke Ka'bah berkali-kali sampean. Kalau sampean tidak menjadi orang diridhoi oleh Allah. Ini banyak yang keliru ini. Dianggap kalau sudah haji berkali-kali itu adalah orang yang istimewa. Keliru, Pak. Udahlah berangkat satu kali, yang lainnya berarti ke family-family kamu. Bantu mereka. Itu lebih utama. Umroh setiap tiga bulan. Padahal keluarganya banyak yang melarat. Bantu mereka itu lebih bagus. Dulu reake utangi gak bisa bayar. Masya Allah, bantu mereka, bantu. Itu lebih afdol. Itu lebih utah, utama daripada umroh haji, biaya yang besar. Biaya yang besar, gak sedikit. Pernah satu murid datang kepada gurunya, guru, doakan saya mau haji. Oh ya, sudah pernah haji? Sudah. Doakan. Oh, Masya Allah. Kamu berangkat haji untuk cari apa? Oh, saya cari pahala gede. Saya cari ridha Allah. Oh ya, mau enggak pahala yang lebih gede? Enggak perlu berangkat ke sana. Enggak perlu capek-capek dapat pahala lebih gede kamu. Tempatnya ridha Allah ya apa guru apa ayo duitnya sini tak kasihkan kepada keluarga kamu family kamu tetangga kamu yang marat melarat itu mau enggak kamu <laughs> anu saya kok mantep haji sekarang itulah duit kamu dah beres duit kamu dah beres saya mau tanya kamu misalnya maaf mau buang hajat, kebelet wis nemen. Cari WC yang paling deket atau yang paling jauh? Hah? Mau buang hajat, cik yang bagil dimik. Capek sampean. WC di sini ada kok. Lebih istimewa lagi, lebih bersih foslenan dek kono. Teko kayu misalnya. Milih mana kamu? yang dekat inilah. Enggak usah kamu berangkat ke sana, tuh tonggo kamu kamu bantu itu. Famili kamu itu kamu bantu. Lebih gede pahalanya, lebih besar pahalanya. Lebih diridhoi oleh Allah. Lebih dirasakan sama keluarga kamu. Hah? Karena itu kita harus pandai-pandai mengatur amal. Nah, jangan sampean ketipu hanya sekedar sampai ada di Mekah tapi kamu ada di sana dapat pahala kecil. Eman. Eh, Orang tuanya kadang-kadang sakit, nggak punya biaya untuk obat, kayak umroh. Bodoh itu jenengi Kasihkan sama orang tua kamu. Buat seneng orang tua kamu. Buat bahagia hatinya orang tua kamu, dapat ridhonya Allah kamu. menyenangkan orang tua lebih afdol daripada tawaf, Pak. Sampai putul sikilmu. Nah, karena itu kita harus pandai-pandai mengatur amal. Wallahu a'lam. Hadirin sekalian rahmatin Allah diumumkan insya Allah Sabtu muka Sabtu Hallnya Al Habib Abu Bakar Gresik Acaranya mulai Jumat sore Roha dan hataman kitab Ihya Subuh hari Sabtu Maulid Hallnya jam 9 di belakang Masjid Jamek Gresik Diumumkan pula bahwa keluarga Al-Habib Abu Bakar tidak pernah meminta sumbangan keliling. Siapa aja yang mengaku dari keluarga beliau meminta sumbangan hol kecil atau besar ngambil kambing ayam pasti penipu, pasti. Pasti penipu, bukan untuk hol. Bukan berarti tidak boleh menyumbang. Kalau mau menyumbang langsung kepada keluarganya di Gresik. Kalau enggak, enggak nyumbang enggak apa-apa. Hadir sampean diterima masih tidak nyumbang kok. Jangan khawatir, podok panganan ini. Tidak ada yang nyumbang sego kebuli, yang tidak nyumbang sego pecel, tidak ada. Podok apa? Faham ya? Nah, karena itu Jangan sampai ketipu mengaku keluarga, saya keluarganya, saya untuk hol. Tangkepen, jelas penipu. Goro, penipu itu. Semuanya sebetulnya hat walaupun itu holnya Habib Ja'far bin Syekhan, semuanya enggak ada cari sumbangan keliling enggak ada. Itu penipu semuanya. Karena ngono ku sik ono sing gelem ditipu. Berarti tidak pernah ngrungokno suara Nabawi berarti. Nah, karena itu Jangan sampai ada yang merasa tertipu, uh, duitnya kamu bisa amalkan sama keluarga kamu daripada kamu berikan sama penipu, uh, kamu bisa kasihkan sama ibu kamu, kamu bisa bantu masjid di sekitar kamu. Yang penting jangan sampai kamu tertipu. Kalau punya niat memang mau bantu, langsung ternodiwi dewi Dikono. Ya. Jadi enggak enggak usah sampean Eh, percaya sama orang-orang itu semuanya. Wallahu